Demikian juga Allah adalah darat yang dibadai Kemudian disebutkan juga tentang rukun-rukun iman. Demikian juga Al-Qur'an adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Kemudian juga tentang sahabat Nabi SAW. Alaihi Demikian juga tentang keimanan terhadap hari akhir, kejadian-kejadian yang akan dialami seseorang pada hari kiamat. Dan pada pertemuan terlewat disebutkan bahwa surga dan neraka makhluk petani keduanya adalah makhluk Allah swt. wa taala. La abadah tidak fana selama-lamanya, tidak hancur selama-lamanya. Dia ini kekal. Dan Allah SWT menciptakan untuk surga demikian juga neraka. Dan menciptakan untuk keduanya penghuni-penghuninya. Kemudian juga barang siapa yang Allah kendaki dari mereka, dari manusia, demikian juga dari jin, yang Allah berikan keutamaan mereka masuk dalam surga. Sebagian mereka Allah masukkan ke dalam neraka. Pada kesempatan ini insya Allah kita sebutkan masih berkaitan tentang masalah surga dan neraka. Yang perlu kita ingat bahwa surga dan neraka sekarang ini sudah ada. Demikian juga disebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka adalah kekal. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa bahkan yang surga dan neraka ya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Is ketika beliau mensyarah menjelaskan ucapan Imam Tahawi taala bahwa surga dan neraka itu adalah tidak akan hancur. Sebab beliau Allah taala Wa baqaul jannah wan nar laisa lidatihima. Ya bisa ditulis bahwa bako tetapnya, kekalnya surga dan neraka itu bukanlah karena zat keduanya itu. Bukan zat keduanya itu kemudian kekal. Ya, tidak. Bal bi ilahi lahum. Bahkan dengan pengekalan Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. Itu yang perlu kita ingat. <clears throat> Jadi kekalnya surga dan neraka itu bukan secara zatnya itu kekal bukan, tapi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk kemudian membuat dia itu terus menerus. Itu yang perlu kita ingat. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat dalam Al-Qur'an ya makanya orang-orang yang beriman khalidina fiha abada. Ya kekal mereka di dalam surga abada selama-lamanya. Itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Seperti innalladzina kafaru minal kitab wal musyrikiina fi nari jahannam khalidina fiha ulaum ulaika hum syarrul bariyah. Dan kebalikannya innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazau min darabihim jannatu adnin tajri min al anharu khalidina fiha abada. Kekalnya ini semua adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan secara zatnya itu kekal. Ya demikian. Demikian juga makhluk-makhluk yang lain yang kemarin kita sebutkan ada delapan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan mereka ini dalam keadaan kekal. Di situ ada syair yang bisa ditulis kembali ya sama atau hukum baka ya umuhuma al khalqi wal baguna fi haizil adam delapan ya delapan hal yang Allah SWT menghukumi kepada keduanya itu dari makhluk-makhluknya dan yang lainnya fi haizil adam adalah akan hancur delapan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah menghukumi menghukumi mentakdirkan ya kedelapan hal tersebut dalam keadaan kekal dari makhluk-makhluk Allah dan yang lainnya akan hancur. Kemudian disebutkan yang arsh wal kursi wal nar wal jannah. Arsh kursi neraka surga. Wajibun ya ini tulang ekor yang nanti kemudian akan terbentuk di situ manusia jadi kalau kita mati, kemudian tulang kita ini akan hancur dimakan oleh tanah. Ya, demikian disebutkan, diistilahkan. Maka di situ masih tersisa tulang ekor. Tulang ekor inilah yang nanti akan terbentuk kita dirinya. Ya, kita masuk, kita mati ke dalam dimasukkan dalam liang kubur, ya kemudian nanti pada hari kiamat Allah swt wa membangkitkan, maka kembali kita seperti wujud kita ini ya yang disusun dari tulang ekor kita yang masih tersisa itu. Itu tidak hancur. Demikian juga warwah, roh, ada lauh wal kalam. Demikian juga lauh, ini lauh mahfud wal kalam, pena. Delapan ini, ya. Bisa ditulis yaitu arus, kursi, kemudian neraka, kemudian surga, kemudian tulang ekor, ya dari manusia itu, kemudian roh, kemudian lauh mahfud dan penal. yang mencatat takdir-takdir. Delapan ini. Ini semua delapan ini masuk juga tadi, surga neraka. Bukan berarti kekal secara zatnya tidak. Bukan zatnya itu kekal. Ya kekalnya itu karena apa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki untuk delapan macam tersebut dalam keadaan terus-menerus tidak hancur. Ya itu. Kemudian kita ya sebutkan di sini apa yang dibawa oleh Imam Athawi Allah kita teruskan. <clears throat> Faman syaa minhum ilal jannah fadlan minhu. Maka barang siapa dari mereka dari manusia, demikian juga jin. Karena Allah SWT memberikan taklif pembebanan syariat kepada dua sekolah ini, manusia dan jin. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mereka beribadah kepadaku. Ini menunjukkan mereka mukallaf dibebani syariat. Barang siapa di antara mereka, ini manusia ataupun jin, ya akan masuk ke, dalam surga il, ilal jannah kepada jannah fadlan minhu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau mengatakan, "Wallahi la yadkhulu ahadukum al jannata bi amali." Demi Allah, tidaklah masuk salah seorang kalian ke dalam surga dengan amalannya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah." Kemudian dia mengatakan wala ana tidak juga aku illa ayataghamma dan yang lahu bi rahmatihi wa fadlihi. Kecuali Allah memberikan rahmat ya Allah memberikan naungan kepadaku, padaku memberikan kepadaku rahmat dan keutamaannya. Ya, jadi tidaklah kita masuk surga demikian juga neraka dengan amalan kita, sekedar amalan kita. Karena amalan kita ini tidak sebanding dengan kenikmatan surga. Tapi itu adalah keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu kita juga hendaknya meyakini bukan berarti kemudian tidak ada manfaatnya amalan. Tidak, amalan itu sebagai sebab. Tetapi bukan kemudian sebagai pembalasan yang setimpal. Ya, amalan kita sebanding dengan surga tidak. Tetapi amalan itu adalah sebab. Ya, bukan berarti dengan hadis ini kemudian maknanya untuk apa beramal itu kan keutamaan Allah, bukan. Ya, kita harus menundukkan di situ ayat yang lain. Ya, wadil kal jannatul lati uristuma bima kuntum ta'malun. Dan itu adalah surga yang eh, aku wariskan kepada kalian terhadap atau dengan sebab apa yang kalian lakukan. Ya, apa yang kalian amalkan. Ini menunjukkan bahwa amalan itu menjadi sebab. Menjadi sebab dan bukan kemudian balasan yang setimpal karena tidak sebanding amalan kita itu dengan kenikmatan surga. Ya demikian. Jadi bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara mereka ya dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga. Wa man minhum dan barang siapa yang Allah kendaki minhum di antara mereka yaitu manusia dan jin ilan nar masuk ke dalam neraka menuju ke neraka adlan minhu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya disebutkan dalam syarah ucapan ini di antara dalilnya ya Allah sebutkan di yang di dalam Al-Qur'an Di antaranya apa yang Allah ya sebutkan di sini dari hadis Nabi SAW ya demikian juga dari Al-Quran walakad darakna li jahannama kathirun minal jin wal ins ya itu diantara ya dalilnya di surat Al-A'raf ayat 299 walakad darakna di jahannama kathirun minal jin wal ins lahum kulubun la yakiluna nabiha walahum a'yunu la yibsiruna biha walahum adanu la yismauna ini demikian sambungannya. Ini diantara dalilnya. Surat Al-A'raf ayat 399. Walaupun kan darokna, darokna di sini ini mal'a. Ya. Dan sungguh kami telah penuhi untuk neraka jahanam itu kebanyakan dari jin demikian juga manusia. Ini menunjukkan apa bahwa Allah sudah mentakdirkan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Demikian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Bukhari Imam Muslim bisa ditulis hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di buku Imam Muslim beliau mengatakan tu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazah sabiyyun minal ansar ila janazah di sabi sabiyyun ila minal ansar Nabi dipanggil kepada jenazah anak kecil dari Ansor. Fakul tu aku katakan ini Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, tu bali hada." Wahai Rasulullah, ya kebahagiaan untuk orang ini. Tuba disebutkan surga. Ini pohon yang ada di surga. Ismail mengatakan itu surga. Ini surga untuk anak ini. Usfur min asafir jannah. Burung-burung kecil dari burung-burung yang ada di surga. Lam ya'mal su'an walam lam Tidak pernah melakukan kejelekan dan tidak pernah melakukannya, mendapatkannya. Faqala maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan ini menjadi dalil bahwa Allah telah menciptakan untuk surga dan neraka itu penghuni. Ini untuk kemudian juga kita takut terhadap permasalahan ini untuk kita bersungguh-sungguh beramal dan dalam keadaan tidak apa tidak dalam keadaan menyombongkan diri. Maka maka beliau SAW alaihi mengatakan au geru dalik atau selain itu ya Aisyah wa Aisyah Inna Allah khalaqa jannah ahlan sungguhnya Allah Swt telah menciptakan untuk surga itu penghuni. Jelas kali ini. Sungguhnya Allah telah menciptakan untuk surga itu penghuni. Wa khalaqahum laha. Allah menciptakan mereka laha untuk surga tersebut. hum fi asrabi abaim dan mereka di ya punggung-punggung bapak-bapak mereka. Mereka masih di punggung-punggung bapak-bapak mereka, yakni ya dulu. Wa khalaqal nari ahlan dan Allah menciptakan untuk neraka itu penghuni juga khalaqahum laha wa fi aslab abahim Allah menciptakan mereka. Allah telah menciptakan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Dan mereka masih ya di dalam punggung-punggung bapak-bapak mereka. Sebelum mereka dalam badan dilahirkan. Roh Muslim meriwayatkan Imam Muslim. Ini dalil bahwa Allah telah menciptakan untuk surga demikian juga neraka penghuninya. Dan sudah lewat pembahasan bahwa surga itu penuh dengan Allah menciptakan makhluk yang baru yang belum pernah melakukan amalan sedikit pun. Sedangkan neraka itu penuh dengan apa? Dengan Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka. Sudah lihat mas saya. Ya demikian. Dan <clears throat> sudah pernah juga, tapi di sini kita ulangi lagi. Lalu untuk apa kalau kemudian Allah sudah menciptakan penghuni surga dan penghuni neraka sudah Allah takdirkan untuk kita beramal? Untuk apa, untuk apa kita beramal? Ini sudah lewat dalam pembahasan kodok wal kodar, tapi kita ulangi di sini. Hal seperti ini sudah pernah ada pertanyaan ini di zaman Nabi SAW. alaihi Disebutkan oleh Imam Ibnu ya Ibnu Rajab di Jamil Ulum al Hikam ketika belum memberikan syarah penjelasan terhadap hadis nomor 4 di Arabian Nawi ya hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu min ahdakum yajma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah Sungguh salah seorang kalian telah dikumpulkan penciptaannya itu ya 40 hari berupa lutfah. Ya itu. Maka disebutkan oleh beliau oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala bab sahih ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Ali bin Abi Thalib dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya ditulis, ini untuk apa kita beramal? Ya, untuk apa kita beramal? Sedangkan Allah sudah menciptakan penghuni surga dan neraka. Sudah mencatat, sudah mentakdirkan. Untuk apa kita beramal? Pertanyaan seperti ini sudah ada di samping Nabi SAW. Bahkan ditorehkan di dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Ani Nabi SAW dari Nabi SAW anhu qala langsungnya beliau mengatakan, mamin nafsin manfusa ila waqad qadaba Allah maka min al jannah awinar." Tidaklah dari jiwa yang hidup kecuali Allah telah tuliskan tempatnya di surga atau di neraka. Ini ini sesuai dengan apa yang tadi kita sebutkan juga. Wa illa dan hanyalah qad katabat qad kutibat syaqiyatun aw sa'idun sa'idatun. Ya, telah dituliskan dia itu celaka ataukah bahagia. Allah telah tuliskan. Tidak ada suatu jiwa yang dia itu hidup kecuali Allah telah tuliskan tempatnya di surga atau neraka. Dan tidaklah telah dituliskan dia itu celaka ataukah dia itu bahagia. Faqala Rasulullah maka ada seorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nam namqusu ala bina, wa Rasulullah, kenapa kita tidak diam? Pasrah terhadap takdir kita, terhadap kitab kita. Ya, yang sudah Allah tuliskan Wa nadaul amal dan kita meninggalkan amalan. Ya. Kenapa kita tidak meninggalkan amalan? Sudah kita pasrah terhadap takdir saja. Apa? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Eh malu beramalah, faqulu muyassarun lima khuliqalahu." Maka semuanya dimudahkan kepada apa yang itu diciptakan padanya. Yang menjadi kita perhatikan yaitu apa? Beramal. Kita beramal. Kita yang penting beramal. Ya, kalau ada pertanyaan, untuk apa kita ber, berbuat? Ya, sedangkan kita sudah ditakdirkan ke surga atau neraka. Jawabannya beramal. Nah, bisa ditanya hal ini sudah ditanya, jawabannya tadi. Ya. Karena sungguhnya setiap orang itu dimudahkan kepada apa yang itu diciptakan padanya. Amma sa'adah. Adapun penghuni kebahagiaan bayu yasiruna li amal yang sa'adah, maka akan dimudahkan kepada amalan penghuni kebahagiaan penghuni surga. Wa amalu syaqawah adapun penghuni pemilik kecelakaan ini penghuni neraka Wa yassiruna li amali ahli syaqawah akan dimudahkan kepada amalan penghuni neraka penghuni kecelakaan. Kemudian orang kemudian belum baca ayat fa amman a'ta wa taqawa sadaqa bil husna fa yasiruhu lil yusra. Ya, adapun orang yang suka memberi dan bertakwa dan benarkan tentang surga maka akan kami mudahkan ya kepada kebaikan. Ya demikian. Jadi ya, kita beramal. Selesai. Ya demikian. Kemudian kemudian juga Nabi menyebutkan di hadis Abdul Mas'ud itu ya Allah inna hadakum la ya'malu bi amali linar. Demi Allah, salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka sampai tidak ada antara dia dengan neraka kecuali satu ya satu hasta saja kemudian didahului oleh takdir, kemudian dia beramal penghuni surga, maka kemudian dia masuk surga. Kemudian sebaliknya, ada seorang yang dia itu beramal dengan amalan penghuni surga. Ya. Sampai antara dia dengan surga tinggal satu satu hasta saja. Ya. Kemudian didahului oleh kitab takdir dia kemudian dia masuk dalam neraka. Semua para ulama, kenapa dia bisa seperti ini? Orang yang beramal dengan amalan penghuni surga Kemudian akhirnya masuk dalam neraka, bukan dalam riwayat yang lain. Hadis Sal bin Sa'd radhiyallahu anhu ini bukan oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Ya, ternyata fima Nas. Sudah ada tambahan fima yabdulinas. Ini dia beramal dengan pengamalan penghuni surga dari apa yang tampak di hadapan manusia. Ternyata dia punya niat yang jelek. Ya, demikian juga keinginan yang jelek. Karena disebutkan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad tersebut seseorang yang dia itu berperang, orang merasa takjub terhadap keberanian dia, ternyata dia bunuh diri. Ya, kemudian sebuah hadis tadi. Ya, karena itu disebutkan wa anna khatimat sesungguhnya akhir atau su'ul khotimah itu dengan sebab dasisah batinah. Sesuatu yang tersembunyi lilab pada diri seorang hamba la yatari alaiha nas yang tidak mengetahui manusia. Loh kok bisa dia melakukan amalan penghuni surga ternyata akhirnya masuk neraka? Oh ternyata disebutkan dia punya niat yang jelek. Ini juga kita perhatikan di dalam perkara ini. <clears throat> ya demikian. Jadi untuk kita beramal bukan berarti kemudian kita meninggalkan amalan walaupun Allah Subhanahu wa sudah mentakdirkan kita semua ke dalam surga atau neraka. Rasulullah jannah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga. Kemudian beliau Imam At-Tahawi beliau menyebutkan berikutnya, <clears throat> qala Allah taala wa kullun ya'malu lima furiga lima qad furiga lahu dan semua semua manusia ya'mal berbuat lima kepada sesuatu qad furiga lahu yang telah selesai padanya. Sudah selesai furiga kosong, yakni sudah selesai. Sudah selesai di dalam catatan takdir kita semua sebelum sebelum kita di, diciptakan. Ya sudah dicatat amalan kita ini. Dan ini sudah lewat pembahasan masalah kotor dan kodar. Dan nah, tadi sudah kita singgung sedikit. Semua beramal kepada sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Wasairun ila ma dan menuju kepada apa yang diciptakan padanya. Ya, diciptakan untuknya mau surga atau kena, kena, neraka. Kalau dia menghuni surga akan dimudahkan kepada amalan menghuni surga dalam ketaatan melakukan sholat bersama orang-orang sholat menjaga ya puasa ini dan itu dari kewajiban-kewajiban. Demikian. Barang siapa yang Nabi menyebutkan famangkana min ahli sa'ada fa sayyasiruhu ila amal ahli Barang siapa dia itu yang berhak masuk ke dalam surga akan dimudahkan kepada amalan penghuni surga. Ya, dia beramal dengan amal-amal yang soleh yang terus akan mengiring dia sampai kepada khusnul khatimah. Wal khairu wasyar kemudian beliau menyebutkan Imam Tahawi dan kebaikan demikian juga kejelekan muqaddarani alal ibad. Telah ditakdirkan, keduanya telah ditakdirkan alal ibad atas hamba-hamba. Kebaikan demikian juga kejelekan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Swt sudah dituliskan ya atas hamba-hambanya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Nu'aim Ya, ketika menjelaskan kebaikan dan kejelekan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> bahwa keadaan yang ada di dunia ini ya itu ada tiga <clears throat> beliau bisa beliau menyebutkan di sini di halaman 610 ya bisa ditulis "Tsumma qasama hadza naw ila salasati anwa kemudian Allah SWT membagi hal-hal yang itu majudat, hal-hal yang ada di alam semesta ini. Ya, membagi jenis-jenis ini yaitu apa apa yang ada di alam alam semesta ini. Ila salah satu anwar kepada tiga macam. Dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang punya keinginan, punya irodah Itu dibagi menjadi tiga. Allah membagi yang ada irodah, ada keinginan itu dari suatu yang mau wujud, yang ada itu menjadi tiga. Yang pertama, naun la yuridu ilal khair. Jenis yang tidak menginginkan kecuali baik saja. Walai ta'ata, walai ta'ata minhu irodah siwahu. Tidak datang dari dia itu kehendak selainnya tidak ada. Ya ini inginnya baik saja. Siapa itu? kal malaikat itu para malaikat. Jadi suatu yang mewujud, <clears throat> yang ada, yang ada iroda, ada kendak badannya itu jenis yang pertama la yuridu ilal khair, tidak menginginkan kecuali baik baik terus. Itu apa malaikat. Kemudian yang kedua, nau'un la yuridu ilal syar, jenis yang tidak menginginkan kecuali jelek saja. Baliyata'ata minhu iradah siwahu. Tidak datang dari dia itu keinginan selain dari jelek, tidak ada. Ada yang jelek saja, yaitu apa? Tasyati, itu setan-setan, setan-setan itu. Kemudian wanau ya ta'ata minhu iradah kismaini kal insan. Yang ketiga jenis yang datang dari dia itu dua macam ini, dua kendak ini, kendak baik dan kendak jelek seperti manusia. Ya itu. <clears throat> Maka dari situ manusia ya mempunyai dua iradah di sini bisa irodah seperti malaikat, kebaikan saja. Ini atau kehendak atau irodah seperti setan. Ini keinginan jelek. Bisa datang itu. Tergantung mana yang yang lebih menang. Bisa sinfan yang limu imanu wa wa akluhu hawahu wa syahwatahu. Jadi jenis yang ketiga yang tadi manusia itu, demikian juga jin juga. Bisa menjadi jenis yang menang imannya itu pengenalannya itu pada Allah Subhanahu dan akalnya mengalahkan apa hawa nafsunya dan syahwatnya. Ya, bisa manusia ini menjadi jenis yang imannya dan pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akalnya itu mengalahkan syahwatnya dan hawa nafsunya. Maka digunakan pada jenis-jenis malaikat. Dan sudah lewat ya terjadi perselisihan para ulama. Ya berselisih mereka mana yang abdul, malaikat ataukah manusia ya disimpulkan bahwa ya manusia yang dihitung soleh lebih bagus daripada malaikat. Karena orang yang soleh ini masuk pada dia itu keinginan jelek, tapi dia lawan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala maka dia ya bisa mengalahkan syahwat dia. Ya demikian. Demikian juga kebalikan jenis dari manusia, manusia ini ada yang kemudian hawa nafsunya itu syahwatnya itu mengalahkan imannya, akalnya, makrifatnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk pada jenis syaitan. Ya, ada juga kemudian apa? Syahwatnya itu syahwat bahimah ya seperti hewan itu bahimiyah itu yang mengalahkan akalnya. Maka ikut seperti apa? Seperti binatang. Ya demikian. Jadi kebaikan demikian juga kejelekan keduanya ini sudah di, takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. jadi tadi kita sebutkan bahwa apa yang ada dari makhluk Allah yang mempunyai iradah itu menjadi tiga tadi. Kemudian disebutkan ya di sini sebuah oleh saya Muhammad ketika beliau menjelaskan setelah tadi kita sebutkan bahwa kebaikan demikian juga kejelekan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah takdirkan itu semua. Tapi kenapa ketika kita ya membaca doa kunut. Ya, dia menyebutkan doa kunut itu dibaca ketika witir. <clears throat> Adapun ketika e, sholat subuh maka harusnya ada gaib. Ya demikian. Walaupun di, di kalangan ahlu sunnah sendiri, ya di kalangan para ulama sendiri tentang permasalahan membaca doa kunut ya ketika witir jadi perselisihan. Ya karena itu kadang kita lakukan, kadang kita kita lakukan hadis Ali bin Husain. Ya, ya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ya, ada di bung Maram Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sebagian saya kan para ulama sebagian mudzaifan. Ya demikian. Tetapi doanya bagus. Ada melafat bahwa Nabi mengajarkan kepada beliau ini Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tentang doa ini sahih tapi lafaz bahwa dia itu dibaca ketika kunut, maka itu jadi perselisihan padanya. Bahkan disebutkan di dalam lafaz tersebut, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah tunjukkanlah kami fiman hadaita ya kepada jalan yang orang kau berikan hidayah padanya ya Allah. Itu makna fiman hadait. Fi di dalam man orang hadait kau berikan hidayah. Ini berikanlah kami hidayah sebagaimana orang kau berikan hidayah padanya. Ya. Allahumma hdina fiman hadait. Ya demikian. Kemudian situ ada ya zikir Wa kina sara ma qadaita. Ya ini ini lafaz yang mau kita disebut sebutkan. Ya Allah mahdina nabi man hadait wa afina nabi man afait wa tawalla nabi man tawalait wa barik lana fi ma atait wa kina sara ma qadait. Itu ayat bagus. Kalau Nabi mengajarkan pada sahabat ini adalah sahih. Doa ini. Yang jadi perselisihan Apakah ketika kunut atau tidak itu diperselisihkan? Ya itu perkara yang luas. Ya. Allahumma hdina biman hadaita, ya Allah berikan hidayah kami ya biman hadaita wa afina biman afait berikanlah kami keselamatan ya sebagaimana Engkau berikan keselamatan ya Kemudian juga ya ini mabarik lana fi ma'tait berkailah untuk kami <clears throat> apa yang kau berikan kepada kami ya Wa tawallana fiman tawalid, yakni gabunganlah kami ya kepada orang yang kau berikan kepada dia itu kekuasaan ya berikan kewalian ya walikanlah kami kepada orang yang kau berikan kewalian padanya wa barik lana fima atait berkailah kami untuk kami apa yang kau berikan ya itu yang bagus bisa kita baca ketika sujud atau yang lainnya Ya demikian. Maka di sini ada lafaz wakina syarra Waqina Wakina mawakina. Dari ya. dan lindungilah, buatkanlah benteng kami syarra maqadita. Kejelekan apa yang engkau kodokkan, takdirkan. Nah, ini yang mau kita jelaskan. Dan lindung, lindungilah kami ya dari kejelekan apa yang kau takdirkan. Bagaimana ini? Apakah di situ ada ya takdir Allah yang jelek. Hmm, ini akan kita bicarakan. Boleh menyebutkan Syekh Utsaimin di sini ketika beliau menjelaskan syarah doa al-qunut, syarah doa qunut, wa qina syarah maqadaita Allah Subhanahu wa taala yaqdi bil khair wa yaqdi bisyar. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan baik dan mentakdirkan jelek. Amma qadahu bil khairi fa huwa khairu mahad. Adapun takdir Allah Subhanahu wa taala, qada yang bagus maka itu bagus secara murni, semuanya bagus. Kesehatan, kebahagiaan, ya, keamanan, ya, hidayah dan sebagainya itu bagus murni. Fil kodok wal maqdi. Ya, dalam hal takdirnya itu dan barangnya, zatnya yang ditakdirkan. Ya, demikian. Seperti Allah takdirkan di situ kepada manusia rezeki yang luas, Beliau mengatakan birizki luasi wal aman aman wa tumanina ketenangan wal hidayah hidayah wa nasr pertolongan ya itu. Fa khairun fil qada wal maqdi. Maka ini bagus di dalam takdirnya dan <clears throat> makdi yang ditakdirkan. Takdirnya itu dan yang ditakdirkan. Wa ma qadau bi syar adaman takdir Allah yang jelek fa khairun fil qada syarrun fil maqdi. Ya, jadi bisa ditulis takdir Allah Subhanahu wa taala yang jelek tadi kan doanya apa? Wa qina syarra ma itu. Lindungilah kami ya Allah dari kejelekan apa yang kau takdirkan. Gimana ini? Apakah berarti takdir Allah ada yang jelek? Bagaimana ini? Jawabannya ini tadi. Adapun takdir Allah yang jelek, maka dia itu bagus secara takdirnya, jelek secara zatnya, makdi yang ditakdirkan itu. Ya. Contohnya kohat yaitu paceklik. Wa imtina'i motor tidak turunnya hujan. Demikian juga sakit, kecelakaan, ya, kekalahan. Ya, kemudian tidak ada rasa aman, kemiskinan namanya. Ya. Jadi takdir Allah ya yang jelek di sini adalah bagus secara takdirnya dan jelek di dalam makdinya, barangnya. Itu. Kalau tadi takdir Allah yang bagus tadi berupa keamanan, luasnya rezeki, ketenangan dan sebagainya, maka itu takdir yang bagus, kemudian makdi yang diputuskannya itu barangnya juga bagus. Tapi kalau takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang jelek seperti tadi, lindungilah kami ya Allah dari kejelekan apa yang kau takdirkan. Ya, takdir yang jelek di sini itu apa? Takdirnya adalah bagus ya dan jelek dalam makdi barangnya itu. Seperti ada seperti apa tadi? Tadi lah. ya seperti paceklik tidak turun hujan, demikian juga musibah, sakit, ya kekalahan, tidak ada rasa aman, kemiskinan dan sebagainya. Ya itu. Bahasa <clears throat> sarun lakin Allah bi khair. Maka ini adalah jelek. Yaitu ya penyakit, kekalahan dan sebagainya itu itu adalah jelek tetapi apa? tapi itu adalah takdir Allah yang yang bagus. Jadi lindungilah ya, ya Allah kami dari jelek kejelekan apa yang, apa yang kau takdirkan yaitu apa makdinya barangnya. Lindungilah aku aku ya Allah lindungilah kami ya Allah dari yaitu kekalahan demikian juga dari apa kemiskinan umpamanya demikian juga sakit demikian ini dan itu pancoklek dan sebagainya. Jadi lindungilah kami ya Allah dari kejelekan apa yang kau takdirkan yaitu apa makdinya ya bisa ditulis makna dari wa qina syarra yaitu apa? Lindungilah kami ya Allah dari kejelekan apa yang takdirkan yaitu apa? Barangnya itu, matinya itu. Adapun takdir Allah semuanya adalah bagus. Ya itu. <clears throat> Syarrun fil maqdi ini yang yang perlu di ya, di garis atas ini perlu diingat. Kejelekan yaitu dalam makdinya itu, si barangnya itu. Adapun kodoknya takdirnya semuanya adalah bagus. Ya itu. <clears throat> Kemudian beliau mengatakan saya Utsaimin bahwa adanya musibah demikian juga ya rezeki yang mungkin sempit dan sebagainya demikian juga eh, adanya gempa dan sebagainya itu semua tujuannya agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam Al-Qur'an itu Harun fasadu bil bari wal bahri Bima kasabat aidinas telah tampak kerusakan di muka bumi demikian juga lautan dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia Niyudi ba'dal ladzi amilu untuk merasakan pada mereka sebagian dari apa yang mereka lakukan. Apa itu hikmahnya? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu Setelah mereka bermaksiat kemudian mendapatkan musibah, gempa atau mungkin banjir atau semisalnya, dari tadi syarra ma qadaita ini agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat al-qada ghayatu hamidah. Maka karena ini takdir ini ada tujuan yang bagus, puncak yang bagus. Waya rujuk yaitu kembali ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. <clears throat> ya jadi ma di sini adalah apa? isi mausul ya ini apa-apa dan itu kita harus harus meyakini ya karena sebagian seperti orang-orang Mu'tazilah ketika mereka menyebutkan ya ayat di surat Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq katakan ya a'udzu bi qul a'udzu birabbil falaq berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq yaitu siapa Allah Subhanahu wa taala yang memecahkan biji-bijian itu Min syari makhluk dari kejelekan makhluk kok Ma di sini si mausul. Dari kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. Kita meyakini bahwa Allah swt menciptakan kejelekan ini tadi. Walaupun hikmahnya adalah bagus agar kemudian manusia bertobat dan sebagainya. Allah juga menciptakan ya syaitan ini dan itu. Ya. Jadi ma di sini para ulama menyebutkan yaitu ma mausul. Berbeda dengan sebagian orang Mu'tazilah mengatakan min syari makhluk dari kejelekan ma khalaqa ma ini nafiah. Jadi kejelekan yang tidak dia ciptakan, yang Allah tidak ciptakan. Nah, ini adalah uh, suatu kesalahan. Jadi ma di sini adalah isim mausul, isim mausul. Jadi, jadi Allah SWT menciptakan apa yang Allah ciptakan dari kejadian juga. Ya demikian. <clears throat> ya demikian apa yang kita bahas tentang permasalahan ini. Ya sebelum kita menutup permasalahan surga dan neraka Ya, panjangnya kita sebutkan wal jannatu wan nar makhlukatan. Surga dan neraka itu keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. La tafniyani abadan tidak hancur selama-lamanya. Tadi kita sebutkan bahwa surga dan neraka itu tidak hancur, kekal. Tapi kita harus meyakini bahwa kekalnya surga dan neraka itu bukan zatnya. Zat yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekalnya surga dan neraka itu adalah tadi sudah kita sebutkan bi illahi lahumah dengan Allah membuat keduanya itu kekal. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ingat. Bukan berarti surga dan neraka atau delapan yang tadi kita sebutkan itu kemudian zatnya itu kekal tidak. Zat yang kekal adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga dan neraka itu kekal dia itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat ya men mentakdirkan keduanya itu adalah kekal. Ya kita sebutkan sedikit sedikit ya walaupun kita kemarin sudah kita sebutkan tentang surga demikian juga neraka membahas tentang panjang lebar. Kita baca sedikit tentang sebagian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang masuk dalam surga. Banyak di surat-surat yang Allah sebutkan di sini. Ya di antara surat Al-Insan panjang lebar Allah sebutkan di situ. <clears throat> إن sabila السبيل إما شاكر وإما كفورا ya kemudian disebutkan tentang kenikmatan mereka wa jazaa'u bima sabaru jannatan wa harira dan balasan untuk mereka dengan sebab mereka itu sabar yaitu jannah surga kebun-kebun wa hariron demikian juga sutra-sutra muttaqina fi al araik mereka bertelekan, bersender ya, bersandar di atas aroik sofa-sofa. Hari katum jamanya aroik La yaruna fiha samsaw wala zamharir. Ya mereka tidak merasakan di dalamnya itu panas. Ya demikian juga dingin yang sangat. Jadi membahayakan mereka panasnya tidak mereka akan dapatkan. Kemudian zamharir bardan syadidan ini dingin yang sangat tidak mendapatkan panas yang sangat dan tidak mendapatkan dingin yang yang sangat. Kemudian masukkan sebutkan ya tentang kenikmatan berikutnya. dan alin dilaluha dan yang menaungi mereka dalam keadaan daniyah dekat. Jadi kalau kita mungkin atap-atapnya, rumah-rumahnya atau istana-istananya itu dalam keadaan ya di atas mereka. Wa dhulilat tadrila tadlila wa yutafu 'alim siya bi aniyatin min fiddati wa bin kanat qawarira qawarira min fiddatin qadaru taqdira yusqawna fiha ka'san kana hazan jabila Terus Allah sebutkan di surat Al-Insan ini. Oleh karena itu disunahkan ketika ya pagi hari subuh di hari Jumat membaca surat ini dekat yang kedua. Disebutkan oleh para ulama di antara hikmahnya adalah agar seorang itu dengan membaca surat ini menjadi bersemangat lagi tentang apa Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman di dalam surga. Wa yatubu dan mukhaladun dan berputar-putar kepada mereka itu anak-anak kecil yang itu kekal. Idza ra'aita masitahum lula mansura. Apabila engkau melihat mereka ini kalian menyangkanya mereka ini seperti permata-permata yang tersebar. Wa idza ra'aita sama ra'aita na'iman mulkan kabira. Apabila engkau melihat ke sana kepada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di surga, ra'aita na'iman, engkau akan melihat na'im, yakni kenikmatan. Wa mulkan kabira, demikian juga mulk kerajaan yang yang besar. Sebutkan oleh Syekh Abdul Mas'adi wa idza ra'aita sama Ya, kalau engkau melihat ke sana ramakta ahlul jannah alaihi minan naim al-kamil. Engkau perhatikan kau itu memperhatikan benar-benar. Kalau engkau perhatikan benar-benar apa-apa yang muni surga itu mendapatkan nikmatan al-kamil yang sempurna. raita naiman menimbulkan kabira. Fatajid kamu akan dapati al-wahid minhum salah seorang dari mereka itu yang dibaca setiap hari Jumat ayat ini. Surat ini termasuk sunnah. Semakin ya kita membaca ini semangat lagi untuk beramal. Nanti kita membaca ini setiap pekan semangat lagi dalam beramal. Ya, kamu akan dapati salah satu dari mereka itu indahu di sisi mereka itu minal kusur. Apa kusur? Kosrun. Istana-istana. Satu saja dari mereka ini orang paling rendah ini, paling rendah dari mereka ini. Apalagi yang lebih lebih. Salah satu dari mereka itu wahid minhum, salah satu dari mereka itu indahu si dia itu minal kusur satu orang itu istana-istana. Wal masakin rumah-rumah, tempat-tempat tinggal. Wal guraf kamar-kamar. Al muzayyanah yang dihiasi. Al musakhrafah yang penuh dengan ya hiasan-hiasan. Muzayyanah dengan musakhrafah Ya, dihiasi-hiasi, diberikan keindahan-keindahan Mala yudrikuhul masuk yang tidak bisa sifat itu untuk menggambarkan, tidak bisa. Satu orang saja dapat istana-istana banyak. Kusur bukan satu kusur saja, jamak. Istana-istana sampai disebutkan di beberapa gambar itu seperti di atas awan. Kadang orang kan melihat gambar kenikmatan surga itu ada istana di atas awan ya kayak gitu memang. Ya bahkan disebutkan disitulah eh, beberapa sifat eh, digambarkan surga demikian. Di atas awan nanti ada apa eh, istana-istana yang, yang yang tinggi sekali. Ya, waladai minal basatin. Di sini mereka itu ada kebun-kebun, taman-taman, bustan-bustan bukan satu aja, tapi apa? Taman-taman azahirah yang banyak bunga-bunganya. Wasimar adaniyah buah-buah yang dekat-dekat. Bal -dekat. ya buah-buahan. Ya, tadi hasil-hasil ya buah-buahan aladzidah yang lezat-lezat wal anhar al jariah, buah-buahan ya kebun-kebun taman-taman sungai-sungai yang mengalir ya, di surat eh, Muhammad itu disebutkan itu ya disebutkan di situ fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatil syarbin wa anharum min asal musaffa empat air susu ya madu minuman keras empat ini itu pun apa anhar sungai-sungai bukan udah sungai madu satu ya kemudian sungai khomer satu ndak dari madu itu pun sungai-sungai ya itu wariyat al-mu'jibah demikian juga taman-taman yang mentakjubkan watuyur al Mutaribah burung-burung yang berterbangan ma ya'khudhu bil qulub wa yubrihu nufus menyenangkan hati menyenangkan ya jiwa-jiwa wa indahu minaz zawjat di sisi mereka itu ada istri-istri allati hunna fi ghayatil husn mereka ini di puncaknya bagus ya di puncaknya kebagusan walisan demikian juga baiknya akhlaknya demikian juga ya bentuknya juga bagus ya demikian Al-jami'at li jamali Dohir wal batin. Yang terkumpul di situ bagusnya dohirnya, demikian juga batinnya. Ya, wa min minal wildan ya di sekitar dia anak-anak kecil wal khodam demikian juga pembantu-pembantu pembantu yang yang ini dia. Demikian juga kenikmatan-kenikmatan yang lain kalau kita mau cerita ya panjang. Ya, demikian juga sebaliknya dari penghuni neraka ya, siksaan yang dialami oleh penghuni neraka di antaranya Allah sebutkan di surat Waqiah. Itu banyak seorang oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam ketika menyebutkan tentang surga beliau minta pada Allah surga Allahumma ini asalul jannah. Itu kita baca juga ketika kita seperti di malam Ramadan ini ya ketika sujud Allahumma ini asalul jannah wa tiga minan nar. Ya Allahumma ini asalul jannah wa a'udzubika minan nar. Tiga kali dibaca. Nabi ketika menjumpai ayat surga minta surga, ketika menjumpai ayat neraka berlindung dari neraka. Ya, di antara yang Allah sebutkan dari kisahan orang-orang yang di dalam neraka <clears throat> di surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-51, 53 dan seterusnya ini. Tsumma innakum ayyuhad-dhallunal mukadzibun. Kemudian sungguhnya kalian wahai orang-orang sesat dan yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam La akiruna min sajarin min zakum. Kalian akan memakan dari pohon zakum. Sebutkan oleh Syekh Abdul Sa'di, huwa akbahu ajar Ini adalah pohon yang paling jelek. Wa khassu antanwa, yang paling ya bau, rihan baunya. Dan paling mengerikan wa absyauha mandoran, paling mengerikan juga pandangannya. Entah bagaimana pohonnya itu. Paling bau, paling jelek, demikian juga mengerikan pohonnya. Gimana bentuknya? atau mungkin banyak di situ duri-durinya atau bagaimana. Ini akan mereka makan pohon zakum ini. Pamaliuna minal butun, maka akan penuh dengannya perut-perut. Ya. Kenapa mereka memenuhi perut mereka dengan pohon yang mengerikan ini? Waladhi aujaba akluha yang mewajibkan mereka itu makan ma'amahiya alaihi minal syana'a padahal pohonnya ini sangat mengerikan kan? Alju al-mufrid, lapar yang sangat. Inilah yang buat mereka itu makan. Sebenarnya mereka gak mau makan. Apalagi sudah ada nanah-nanah, darah-darah dan sebagainya. Kenapa mereka sampai makan itu? Karena sangat lapar sekali. Sudah namanya lapar, apa mau dimakan? Alladiyaltahibu fi akbadim yang melahap ya usus-usus mereka. Watakat tangkoti umihu abidatum hampir-hampir afidah itu apa? Hati-hati mereka itu terputus-putus. Hadza ta'am alladhi yadfa'una bil ju'. Inilah makanan yang menghalangi mereka dari lapar. La yusminu wa la yughni min ju'. Ini ayat juga kan? Yang tidak menggemukkan dan tidak mencukupi dari rasa lapar. Jadi mereka nggak mau makan tapi karena lapar dimakan akhirnya jebol-jebol usus mereka itu. Demikian juga panas dan sebagainya. Kemudian suka di ayat yang ke-54 Fasyaribuna alaihi minal hamim, maka mereka pun minum dari apa hamim, angin air yang sangat panas. Fasyaribuna surbahim, mereka minum seperti minumnya him. Him itu adalah unta yang sakit. Minum tidak pernah tidak pernah apa? Tidak pernah puas, minum terus. Yang diminum tadi air yang panas. Ya. Wa amma syarabuhum ada minuman mereka bisa syarab minuman paling jelek ya ini tadi minuman yang sangat panas di sini. Ah, belum lagi dari apa ter dan sebagainya, nanah yang disengat untuk mereka. Rasulullah ya. Yang sudah demikian kita membaca sebelum